Bimbing kami agar dapat menyempurnakan kewajiban kami di jalanmu dan lindungi kami dari perbuatan apapun yang menjauhkan darimu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barang siapa yang ingin sekolahnya meningkat sehingga bergelar yang amat tinggi maka dipastikan kita harus siap dengan rangkaian ujian tiap semester tiap tahun selain membutuhkan waktu tenaga pengorbanan karena makin tinggi kedudukan rangkaian ujiannya makin banyak makin sulit tapi hasilnya pun makin tinggi derajatnya persis dalam hidup pun kita akan mengarungi rangkaian kejadian yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai sebagai sarana peningkatan kemuliaan diri kita. Jikalau kita tidak menyukai ujian ada, berarti kita harus siap dengan kedudukan yang amat rendah. Jikalau kita tidak suka menghadapi ujian, maka perasaan itu tidak menyelesaikan masalah. Karena hidup ini memang perpindahan dari satu masalah ke masalah lainnya. Dan siapapun pasti memiliki masalah, bukan hanya kita. Oleh karena itulah keterampilan kita menyikapi masalah, menyikapi ujian, itulah yang harus kita miliki dan itulah yang membuat kita bisa menikmati hidup ini. Kita simak ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hal ini. Silakan Ustaz. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah kedua Al-Baqarah ayat 151, 155, 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idha asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya milik Allah dan segala urusan kembali kepadanya. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Allah dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Ahli hikmah berkata, "La تترقب furugal aghyari فإن ذلك يقطعك عن وجود المراقبة له فيما هو مقيمك فيه Jangan menantikan selesai habisnya perintang-perintang untuk lebih mendekatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab yang demikian itu akan memutuskan engkau dari kewajiban menunaikan hak terhadap apa yang Allah telah mendudukan engkau di dalamnya. Sebab yang demikian itu memutuskan padaanmu terhadap kewajibanmu. Saudaraku, berarti rangkaian kejadian yang secara dohir kadang tampak tidak menyenangkan, menakutkan, menegangkan, kekurangan harta, buah-buahan atau jiwa sekalipun Ternyata di balik ini Allah menyediakan syirik birin dan gembirakanlah orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar? Alladina ida asabathum musibah kalu inna lillah wa inna ilaihi rojiun. Yaitu orang yang dengan gigih penuh keyakinan ditimpa apapun dia berkata kami adalah milik Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah. Dan mereka itulah yang mendapatkan keberkahan, rahmat dari Allah dan tuntunan dalam hidupnya. Oleh karena itu, rangkaian kejadian yang menjadi musibah bisa menjadi sarana kebahagiaan, sarana kemuliaan, sarana bimbingan Allah seandainya kita sikapi dengan penuh keyakinan semua milik Allah Segala kembali kepada Allah Adalah mimpi Hidup tanpa masalah Tidak mungkin Dari mulai bangun sampai tidur Itu pasti banyak hal Yang menjadi masalah Karena masalah itulah yang membuat kita punya nilai tambah Dan Bukan hanya kita yang bermasalah. Kita kadang merasa kitalah yang paling menderita. Kitalah yang paling sulit. Padahal setiap orang oleh Allah ditebarkan masalah dalam kondisi yang sesuai dengan ujian Allah bagi masing-masing. Bagaimana apakah memang masalah itu bertubi-tubi ada yang bermasalah tidak sadar dirinya bermasalah itu lebih bahaya lagi kesadaran kita menghadapi masalah merupakan nikmat dari Allah surat Al-Baqarah yang terakhir silakan Ustaz bacakan Bismillahirrahmanirrahim la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alaiha ma Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya ia mendapatkan pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya tuh jelas sekali bahwa semuanya diukur karena Allah yang menciptakan kita jadi dia yang paling tahu keadaan kita guru SD memberi ujian kepada SD pasti pelajaran SD menjadi tidak normal dan tidak adil guru SD memberi pelajaran SMA itu pengetahuan guru terhadap muridnya yang terbatas bagaimana mungkin Allah yang maha adil maha bijaksana yang ciptakan kita yang tahu persis keadaan kita lebih tahu daripada kita sendiri karena dia yang mendesain, dia yang tahu kebutuhan, dia yang setiap saat mengurus diri kita. Lalu kenapa ujian menjadi berat? Persis seperti kita sekolah. Ada ulangan, ulangan yang membuat stres. Berat. Tapi dengan ulangan yang sama ada yang nilainya A semua. Nilai 10, ada yang merah, 5, ada yang empat. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya, orang yang nilainya baik, dia rajin belajar dan rajin berlatih. Yang membuat ujian hidup kita menjadi berat, karena kita kurang ilmunya menghadapi ujian ini. Dan jarang berlatih menyikapi tahapan-tahapan ujian menjadi bekal kemampuan kita. Kita sering menghadapi ujian dalam hidup tapi tidak menjadi sarana latihan. Kita sering terhina, dihina orang dan tidak dijadikan latihan. Kita sering uh, sakit tapi tidak dijadikan latihan. pada rangkaian kejadian yang kita alami harusnya menjadi latihan. Oleh karena itu, orang yang berat menghadapi ujian hidup kalau kurang ilmu dan kurang riadoh karena ujiannya adalah sudah diukur, hanya kita tidak belajar sungguh-sungguh, tidak berlatih akibatnya berat. Persis ketika kita sekolah dulu, takut kita menghadapi ulangan kalau kurang belajar dan kurang berlatih. Beda teman-teman kita yang jadi bintang kelas, ujian senyum-senyum saja, karena dia sistematis belajar, sistematis berlatih. Jadi sabar itu bukan pasif. Sabar itu bukan pasrah. Sabar adalah kegigihan, mengendalikan diri untuk bertindak sesuai dengan yang disukai Allah. Itu sabar. Kalau kita ditempeleng terus sabar, berarti kita membuat orang lain dolim Jadi kesabaran itu tidak ada batasnya Karena perintah Allah juga begitu luas Nah ibu Yang mengurus anak Harus siap Anak beda dengan ibu Kalau ibu itu ibu-ibu Kalau anak itu anak ibu Kita harus siap menerima kenyataan Ilmunya masih sedikit pengalaman anak masih sedikit, wawasannya masih sempit. Bagaimana mungkin ibu harus emosional kepada anak? Kamu ini harus ngerti tahu kata anak. Lah ya mama yang harus ngerti. Kami kan anak-anak. Banyak orang tua yang tidak sabar karena tidak melihat anak sebagai titipan Allah. Anak merasa dalam kekuasaannya mukul, mencubit. Tapi kalau sadar, inna wa inna ilaihi raji'un. Ini titipan Allah. Piring pecah membuat kita kecewa, merasa rugi. Pada piring titipan Allah, Allah membagikan rezeki dengan para pedagang piring. Sakit gigi, gigi milik Allah adalah ladang amal bagi para dokter gigi ladang rejeki bagi apotek. Kenapa? Kenapa kita harus ruwet? Jangan gigi sakit, hati sakit. Piring pecah, mulut pecah. Barang rusak, iman rusak. Untuk apa? Semua innalillah wa inna ilaihi raji'un. Marilah ibu, bapak, kita nikmati hidup ini dengan persiapan. Persis seperti orang yang sekolah. Kita akan arungi hidup yang mampir di dunia ini tahapan demi tahapan, ujian demi ujian yang sudah diukur oleh Allah. Dengan masalah kita nambah ilmu, dengan masalah kita nambah pengalaman, dengan masalah kita nambah pahala dengan masalah kita nambah matang dan dewasa. Dengan masalah kita makin dekat dan mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bukan mau menantang masalah. Tapi kita harus terampil menghadapi kenyataan bahwa hidup adalah perpindahan dari satu masalah ke masalah lainnya. Yang semuanya sudah diukur dengan sangat cermat oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang baik perintah agama maupun ujian kecuali semua sudah diukur oleh Allah dengan maha adil dan semua akan kembali kepada dirinya. La ma kasabat wa'alaiha ma kasabat. Kebaikan kembali kepada kita, keburukan kita dalam menyikapi kembali kepada kita. Bukan masalah yang menjadi masalah, tapi sikap kita terhadap masalah itulah yang menjadi masalah kita semua. Para pemirsa yang budiman, ingat kuncinya adalah kesadaran bahwa hidup adalah perpindahan satu persoalan ke masalah yang lain sebagai bagian janji Allah. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal jun'i wa minal amwal wal anfusi was samarat wa sabirin. Oleh karena itu, sedia payung sebelum hujan menyebabkan hujan tidak hujan tetap kita siap. Ada sebuah ayat lain dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Ustaz silakan. Wala nabluwakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Berarti kita harus sangat siap seperti pergiliran siang dan malam. Tapi kita tidak panik menghadapi malam karena kita sudah tahu kita menghadapi malam dan kita sudah pro punya program beristirahat, berkumpul dengan keluarga. Menjelang pagi kita pun tidak panik menghadapi siang karena kita tahu ilmu menghadapi siang. Mencari nafkah, mencari ilmu. Sama, sepatutnya kita sangat siap dengan ujian kelapangan, dengan ujian kesempitan dengan ujian pujian, dengan ujian cacian, dengan ujian sehat, ujian sakit, dengan ujian gembira, sedih, lapang, sempit. Ini bergilir. Tidak ada yang aneh. Semua dari zaman dulu ada peradaban manusia. Sampai nanti penghuni terakhir di, di dunia ini yaumul qiyamah. Sama tidak ada yang aneh. Yang aneh itu hanya satu, yaitu orang yang tidak pernah belajar dan tidak berlatih menghadapi hidup ini. Oleh karena itu, marilah kita nikmati episode hidup ini dengan satu kekuatan wa ilaina turja'un dan kepada Allah lah kita kembali. Jadi orang yang akan menikmati adalah orang yang yakin, ya Allah, Diri kami milikmu. Setiap ujian yang menimpa adalah dengan izinmu. Dan hanya engkau lah yang kuasa melapangkan segala kesempitan Memberi dari segala kefakiran Membahagiakan di, dari segala kegundahan Engkau yang kuasa mengangkat dari segala penghinaan dan cacian Hanya engkau, tiada selain engkau Karena engkau lah yang menggenggam diri ini Menggenggam setiap jalan kekuatan keyakinan itulah yang akan membuat lebih ringan menghadapi apapun ujian yang menimpa kita. Itulah yang dijanjikan oleh Allah wa basyirit tawbirin dan gembirakan orang-orang yang sabar yang hatinya yakin semua milik Allah dan gigih ikhtiar di jalan yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Duhai Allah yang maha agung Tiada Tuhan selain engkau yang menggenggam diri-diri kami Kami berlindung kepadamu ya Allah Dari cobaan yang tiada sanggup kami memikulnya Jangan timpakan kepada kami Ujian, musibah yang tiada sanggup kami menjalaninya Bimbing kami ya Rob Agar setiap ujian yang engkau berikan Membuat kami semakin dekat denganmu Semakin merasakan pertolonganmu Semakin takjub dengan keagunganmu Jadikan ya Allah Setiap yang Setiap nikmat yang engkau karuniakan membuat hati kami semakin berbahagia terhadapmu, semakin bersyukur, dan semakin dekat denganmu. Duhai Allah, kami berlindung kepadamu dari segala penyakit yang buruk. Kami berlindung kepadamu dari segala kepakiran. Kami berlindung kepadamu dari kebodohan. Kami berlindung kepadamu dari kezaliman makhluk-makhlukmu. Kami berlindung kepadamu dari nafsu yang menjerumuskan. Tolonglah ya Allah Jangan biarkan kami salah menyikapi ujian darimu. Engkaulah tumpuan segala harapan. Engkaulah tempat kembalinya segala tujuan. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana la tu'akhidna innatina au akhtona. Rabbana ولا tahmil alaina إصرا kama tahuan ala الذين min qablina. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا يا الله واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين Pemirsa yang budiman, Allah maha menatap, Allah maha mendengar, sudah selayaknya pertemuan ini membuat kita semakin bersemangat menghadapi hidup ini. Tidak pernah ada kata menyerah bagi orang yang beriman. Karena tidak ada kata rugi bagi orang yang beriman. Diberi nikmat, dia bersyukur, syukur jadi kebaikan bagi dirinya. Diberi ujian, dia bersabar, sabar menjadi kebaikan bagi dirinya. Orang yang beriman adalah manusia ajaib. Karena dia menyikapi segalanya dengan sikap terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.